الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الدين أعزني وعزكم الله إن شاء الله تعالى Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslim ka'annaka taraha yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan terkait dengan bab at-takbir. Dalam permasalahan ini bahwa telah dijelaskan takbir di dalam salat itu terbagi menjadi dua bagian. Takbir yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua takbirat al-intiqal. <clears throat> terkait dengan hukum takbiratul ihram hukumnya adalah rukun di antara rukun-rukun salat. Dan tidaklah sah salatnya seorang kecuali dengan membaca takbiratul ihram. Adapun lafaz dari takbiratul ihram adalah lafaz takbir Allahu akbar. Dan telah dijelaskan terkait dengan bagaimana cara membaca Allahu akbar bahwa takbir tersebut dibaca dengan ringkas tanpa dipanjangkan secara berlebihan ataupun yang semisalnya. Dan barang siapa yang lupa dari takbir atau ikhram, maka salatnya yaitu wajib untuk diulangi kembali. Dikarenakan takbir atau ikhram termasuk dari rukun rukun salat. Kemudian kita lanjutkan pada permasalahan yang berikutnya. Hukmu takbirat al-intiqal. Hukum dari membaca takbir takbir intiqal. Takbir intiqal ini adalah takbir yang dibaca selain daripada takbir ihram. Yang pertama itu ketika seorang hendak ruku, kemudian ketika bangkit dari ruku, Kemudian ketika sujud Kemudian juga ketika bangun dari sujud Nah Kemudian juga ketika bangkit dari duduk tasyahud Yang pertama Nah Ini letak-letak dari takbirat Al-intiqal Ikhtalafa ahlu ilm fi al masalah Para ulama telah berbeda pendapat dalam Hukum takbirat al-intiqal dan dari yang rajih wallahu taala alam bahwa hukum dari takbiratul eh, intiqal ini adalah wajibah hukumnya itu wajib untuk diucapkan atau dibaca dan ini pendapat dari madhab al-hanabilah al-zahiriyah kemudian juga ibnu Hazm menyebutkan dalilnya Nabi saw telah menyebutkan luka kama raaitumuni usalli Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan dijelaskan oleh para ulama dari mazhab ini bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dalam solatnya membaca takbirat al-intiqal. Al-Imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ta'alik ala Fathil Bari beliau menyebutkan Wahadihi al-qaul adhhar min haitsu ad-dalil Pendapat ini adalah pendapat yang paling nampak sesuai dengan dalil yaitu yang menyebutkan bahwasanya wajibnya takbirat al-intiqal. Fa inna Rasulullah yuhafiz alaihi wa amara bihi wa aslul amri wujub. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, menjaga tidak pernah meninggalkan takbir tersebut dan memerintahkannya. Ini disebutkan dalam hadis al-musi fi salati. Kemudian juga al-asrul al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Dari takbiratul intiqal terdapat permasalahan yang berikutnya tentang bagaimana kaifiyah takbiratul intiqal fi hudi minas sujud. Ketika seorang mengucapkan takbiratul intiqal dalam keadaan turun dari sujud. Jadi posisinya berdiri. Nah, kemudian dia turun dari sujud menuju ke sujudnya. Ataupun ketika bangkit dari sujud menuju ke rakaat berikutnya. Nah, bagaimana kaifiahnya? Qala Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala at-takbiru jazmun. Ini masih pada penjelasan yang terkait dengan bahwasanya takbir itu dibaca dengan sederhana. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai beliau menyebutkan takbir itu adalah jazmun. Jazmun itu artinya singkat atau pendek. Aila yumad tidak dipanjangkan. Ya, sehingga secara keumuman bahwa di seluruh keadaan salat takbir itu dibaca dengan pendek, ringkas. Qala Ahmad Syakir, ay al-hadfu wal isra. Dibaca dengan ringkas dan cepat, artinya tidak nah, berpanjang-panjang. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti' Qala al-ulama yukrah tamtid at-takbir hatta fin nuhudi minas sujud al qiyam wa hatta fil hawi ila sujudi beliau menyebutkan bahwa dibenci untuk memanjangkan takbir tamtid dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tamtid ini ya memanjangkan dengan berlebihan Allahu akbar panjang sekali nah maka ini tidak disukai dalam keadaan ketika turun dari sujud dan juga dalam keadaan ketika bangkit dari sujud menuju ke rukun berikutnya atau ke rakaat berikutnya. Wa qalu li an hadza lam tarid bihi sunnah fayakunu makruha. Dikarenakan perkara ini tidak ada contohnya dari as-sunnah sehingga ya tidak disukai. Walakin adh-dhahir wallahu alam ya dan juga beliau di sini menjelaskan bahwa anal amra fi hadha wasi' ma lam yakhillu bihi al makna. Ya. Ketika makna dari takbir itu tidak merusak, ya. Atau dia panjangkan dengan sekedarnya, maka di sini tidak mengapa. Artinya masih dipolehkan walakin laisa madduha bi afdal min qasriha. Namun perlu bahwa yang panjang tadi atau ketika dipanjangkan sedikit tadi itu bukanlah perkara yang afdal. Kama yafhamuhu ba'dun nas sebagaimana yang difahami oleh sebagian manusia Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir sunnihi annahu la yufarriq baina takbirat wa ahammu syai'in huwa ittiba'u sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir sunnihi secara jelas bagaimana beliau mempraktekkan takbir tersebut bahwa beliau tidaklah membedakan satu takbir dengan takbir yang lainnya. Ya misalkan ketika takbirat ikhram dibaca pendek atau dibaca lebih panjang sedikit. Kemudian di keadaan-keadaan setelahnya itu pun sama. Beliau tidak membedakan antara satu takbir dengan takbir yang lainnya lebih dipanjangkan. Yang penting daripada itu semua adalah ittiba'us sunnah. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam as-sunnah atau hadis. Imam Al-Albani beliau menyebutkan dalam kitab, kitabnya Silsilah As-Sahihah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjelaskan pada tentang takbirat al-intiqal dibaca dengan jazmun ya yumat wal isra dan semisalnya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada yasjuda kabbara thumma yasjud wa idza qama min al-qa'dah kabbara thumma qam. Diriwayatkan dalam hadis bahwa Nabi ketika hendak sujud beliau bertakbir Kemudian langsung ke sujud. Kemudian ketika berdiri pun sama beliau bertakbir dan berdiri. Beliau berkata, "Wal hadithu nasun sarih anna sunnata at-takbir thumma sujud wa annahu yukabbir wa huwa qa'id thumma yanhad." Fafihi ibtal lima yaf'aluhu ba'dul muqallidin Minat takbir minal al-qu'udi ila al-qiyam. Ya, di sini terdapat bantahan ya atau kesalahan kepada sebagian orang-orang yang ya muqallidin mereka ini min maddi takbir min al-qu'udi ila al-qiyam memanjangkan takbir dari posisi duduknya ke posisi berdirinya wallahu taala a'lam sehingga al-khulasah kesimpulannya bahwa annama namad takbir laisa minas sunnah ya ketika dipanjangkan takbir tersebut maka ini bukan termasuk dari as-sunnah bal qad ya'addi ila mafsadah wa hiya ta'rid al-ma'mumin lil musabaqatil imam. Naam, wa hadhihi mukhalafah fi mutaba'atil imam allati amara النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه sehingga bukan termasuk dari sunnah memanjangkan takbir bahkan bisa menjadikan ya hubungan antara makmum dan imam itu rusak. Dikarenakan ketika dipanjangkan ya makmum ini biasanya sudah masuk ke gerakan berikutnya, sudah turun. Imam masih memanjangkan dan makmum sudah dalam posisi yang lebih dahulu. Dikarenakan dia menyangka bahwa panjangnya imam itu tidak tidak terlalu lama. Nah, sehingga dia sudah mendahului imam. Ini yang dikhawatirkan dari memanjangkan bacaan takbir. Nabi SAW telah menyebutkan innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Kemudian permasalahan yang berikutnya terkait dengan takbir bahwa la yasihhu takbir biduni tahrikil lisan. Tidak sah takbir itu ya dibaca kecuali dengan menggerakkan lisannya. Artinya dengan harus menggerakkan ya, lisan kita. Ketika dibaca tanpa digerakkan lisan kita Allahu Akbar maka takbir tersebut tidak dianggap sah. Qala Al-Baji rahimallahu taala fil Muntaqa dalam kitabnya Al-Muntaqa yakunu bin nutqi bit takbir wa la yakunu bi mujarradin niyyah liman yaqdir ala an-nutq. Takbir itu diharuskan dengan ucapan ya, dengan menggerakkan lidah, lisannya. Dan tidak cukup dengan dibaca dalam hati saja. Nah, ini bagi orang-orang yang mampu untuk berbicara. Waqala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan, "Wa in kana ar-rajul akhras utiya bima qudira alaihi min at-takbir wa dzikr wa yuharrik al-akhras lisanahu." Walaupun seandainya seseorang itu dalam keadaan dia naam tidak mampu berbicara atau di sini dalam keadaan akhras bisu, maka dia diperintahkan untuk membaca takbir dengan berusaha menggerakkan lisannya. Ini bagi orang yang cacat. Nah, terlebih lagi ketika seorang tersebut dalam keadaan tidak cacat, maka dia lebih diwajibkan. وقال المرداوي في الإنصاف يجب على المصلي أن يحرك اللسان بالتكبير والقراءة maka diwajibkan atas setiap yang orang yang sholat itu untuk menggerakkan lisannya dengan takbir dan juga membaca al-qiraah, membaca zikir-zikir ya dan yang sejenisnya di dalam sholatnya. Qala Ibnu Abidin fi Raddil Mukhtar, "Faman hamasa biha أو أجرها على قلبه لا يجزيه وكذلك جميع أقوال الصلاة. ketika seorang itu membaca dalam hati hanya dalam hati saja dia berdiam nam maka ini tidaklah sah la yujzihi wa kadza jami'u aqwali as-salah ini pun berlaku pada seluruh bacaan-bacaan di dalam as-salah maka di sini kita mendapatkan faidah tentang ya pentingnya untuk menggerakkan lidah atau lisan dalam membaca dikir-dikir dalam as-salah dikarenakan ini mempengaruhi dari keabsahan salat tersebut wallahu taala a'lam Kemudian dari dua hadis yang terakhir disebutkan oleh musannif wa kana idza marida sampai di akhir hadis faqulu Allahu akbar di sini terdapat permasalahan terkait dengan hukum jahrul imam takbir Bagaimana hukumnya imam menjaharkan bacaan takbir? Yang rajih wallahu taala alam bahwasanya imam itu diwajibkan untuk menjaharkan atau mengeraskan takbirnya. Ya, dalam seluruh bacaan takbirnya. Itu merupakan kewajiban bagi al-imam. Seorang imam, nam, diwajibkan untuk menjaharkan takbir dalam sholatnya. Nah, karena dia adalah panutan untuk makmumin sehingga harus diketahui gerakan-gerakan sholat dia. Ini pun ketika dalam keadaan kita misalkan diangkat sebagai imam ketika kita sholat sendiri. Ya, maka di sini dengan langsung kita mengangkat takbir kita. Bukan diam. Karena ini merupakan kesalahan ketika kita diam tidak membaca at-takbir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesinambungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan hal tersebut. Berkaitan dengan hadis di sini, wa kana idza Bagaimana keadaannya ketika idza du'ifa sautul imam? Ketika imam tersebut suaranya lemah disebabkan sakit sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW sakit ataukah sebab-sebab yang lainnya karena suaranya yang lirih pelan ada yang semisalnya bagaimana dalam permasalahan ini ketika suara imam itu baif lemah dan hukum menyampaikan takbir dari imam fama hukmu tabligh at-takbir khalfal imam dalam permasalahan ini terdapat dua keadaan. Keadaan yang pertama ayyakuna lil hajah. Ketika di sini ada keperluan. Ya artinya benar-benar diperlukan takbir itu untuk disampaikan kepada makmum yang ada di belakangnya. Nah, imam suaranya lemah dan di belakangnya itu terdapat makmum. Maka bagaimana hukum menyampaikan takbir meneruskan takbirnya imam sehingga terdengar di makmum yang ada di belakang-belakangnya. Dan ini terjadi ketika dalam keadaan masjid tersebut luas, makmumnya banyak. Nah, kemudian e, ketika misalkan dalam kondisi listrik yang mati, ya, listrik yang mati, ini sering terjadi. Nah, imam suaranya tidak terdengar sampai kepada Sof yang di belakang. Sehingga tidak mengetahui apakah imam sudah sujud atau ruku. Nah, maka disinilah al-halah ayyakun al-hajah. Keadaan yang di sini terdapat keperluan al-hajah. Fahuna yushra ayyuballigh takbiratah. Maka di sini disyariatkan untuk menyampaikan takbirnya. Spontan kita tanpa disuruh imam ketika kita melihat bahwasanya imam tersebut lemah takbirnya bacaannya maka kita sebagai makmum langsung membaca dan menyampaikan ke orang-orang di belakang kita. Mengikuti. Ya, jadi setelah imam baca Allah Akbar, kita mengikuti dengan suara yang lebih tinggi, Allahu Akbar. Terus sampai ketika sudah kembali seperti semula. Nah, ketika imam sudah kembali suaranya normal ataukah ketika ya misalkan tadi dalam keadaan listriknya mati maka sudah kembali menyala. Dalilnya dan ini pendapat dari jumhur mayoritas ahlu ilm. Mazhab Syafi'iyah, Al-Hanabilah, Malikiyah dan selain dari mereka. Ini disyariatkan. Dalilnya hadis Jabir riwayat Muslim. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yasma'un nasa takbirah. Ketika Nabi SAW dalam keadaan sakit yang parah cukup parah, di akhir hayat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat sholat di belakang beliau dan ya Naam dalam keadaan Nabi sholatnya duduk tidak mampu untuk berdiri. Maka Abu Bakar menyampaikan takbirnya Nabi kepada para jamaah al-musallin, kepada para makmum. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ayyakuna li ghairi hajah. Ketika menyampaikan takbir tersebut, ya, itu tanpa ada kebutuhan, tanpa ada keperluan. Berlawanan dari keadaan yang pertama. Yang pertama memang dalam keadaan keperluan benar-benar perlu untuk disampaikan. Yang kedua ini tidak ada keperluan sama sekali. Dan ini mungkin terjadi di pada sebagian-sebagian masjid yang memang tidak ada keperluan sama sekali dan takdirnya itu disampaikan. Nah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala atau di sini kesimpulannya bahwa ketika tidak tidak ada kebutuhan atau tidak ada keperluan di sini, maka hukumnya ini termasuk dari perkara yang bid'ah. Ya, perkara yang bid'ah. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitabnya Majmu Fatawa, "Amma tabligh khalfal imam li ghairi hajah." Adapun menyampaikan takbir membantu imam menyampaikan takbir tanpa ada hajah. Ini kita bahas karena di sini disebutkan oleh Syekh Al-Musannif taala. Dalam kitabnya ini, dalam pembahasan takbir beliau menyebutkan di akhirnya dua hadis berkaitan dengan bagaimana hukum ya, makmum menyampaikan takbirnya imam. Di sini takbir masuk, kemudian juga eh, tahmid sami Allahu liman hamidah ini pun juga masuk. Nah. Amma tabligh khalfal imam li ghairi hajah. Adapun ketika tidak ada keperluan, fahiya bid'atun ini perkara yang bid'ah. Ghair mustahabbah, bukan perkara yang disunahkan. Bittifaqil a'immah. Telah disepakati oleh imam-imam kaum muslimin. Kemudian beliau menyebutkan dalam kitab yang lainnya, ittafaqal a'immah atau dalam halaman yang lainnya ala anna tabligh hina idzin bid'atun munakkarah. Perkara yang seperti ini perkara yang diingkari dan merupakan kebid'ahan. Dalam halaman yang selanjutnya beliau menyebutkan la yusra al jahru bit takbir khalfal imam alladhi al muballigh li ghairi hajah ittifaqi al a'immah. Fa inna Bilalan lam yakun yuballigh khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa wala ghairuhu wa lam yakun yuballigh khalfa al khulafa ar-rasyidin. Karena sungguhnya sahabat Bilal bin Abi Rabah ya, beliau adalah muadzin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki suara yang keras dan lantang dan tinggi. Nah, bagaimana dengan perbuatan beliau? Beliau sama sekali tidak pernah menyampaikan takbirnya Nabi satu kali pun. Tidak pernah. Ya, beliau juga dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi satu-satunya sahabat yang pernah menyampaikan takbirnya Nabi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini pun dalam keadaan ketika Nabi sakit yang cukup parah dan dalam kondisi yang sangat lemah. Dan juga Bilal bin Abi Rabah tidak pernah menyampaikan tablik ya atau menyampaikan takbir ya dari khulafa ar-rasyidin yang datang setelahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini sama sekali beliau tidak pernah menyampaikan takbirnya mereka. Lakin lamma madallah ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bin nasi maratan wa sautuhu dha'if wa kana Abu Bakar yusalli fi janbihi yasma'un nas at-takbir fastadalla ulama bidzalika ala annahu yushra' at-takbir 'inda al-hajah mithla dha'if sawtihi na'am wallahu taala alam bisawab baik kesimpulannya adalah bahwa uh, menyampaikan takbir imam itu merupakan sunnah ketika dalam keadaan hajah. Misalkan imamnya suaranya lemah atau ketika suaranya itu tidak, tidak terdengar sama sekali, Nah, sudah keluar suaranya namun tidak terdengar. Ya. Ataupun dalam keadaan ya, ketika kita misalkan kondisi listrik yang mati atau semisalnya. Adapun ketika tidak ada hajah maka ini tidak diperlukan. Bahkan termasuk dari perkara yang dibid'ahkan. Wallahu taala alam. Ini selesai dari pembahasan at-takbir. Kita lanjutkan dari membaca Alkitab. Qala rahimallahu taala raf'ul yadaini setelah membaca takbir takbir atau ihram maka yang berikutnya adalah raf'ul yadaini mengangkat kedua tangan wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi taratan ma'at takbir Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Ya, jadi Allahu Akbar bersamaan beriringan dengan membaca at-takbir Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Umar muttafaqun alaih. Wa taratan ba'da takbir hadis dari sahabat Malik ibn al-Huwairith muttafaqun alaih ini hadis yang sendiri ya eh, di sini al-musannif hanya menyebutkan ringkasannya ya memang lafadznya serupa atau semakna, namun di sini beliau hanya menyebutkan ringkasannya Karena ya, yadayhi taratan ma'at takbir wa taratan ba'da takbir insyaallah nanti akan kita sebutkan hadisnya pada masail dan fawaid Hadis riwayat Malik bin Khuwairith muttafaqun alaih. Dan terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat mengangkat kedua tangannya itu setelah membaca takbir. Setelah, bukan beriringan. Jadi baca dulu Allahu Akbar, kemudian mengangkat. Nah. Wa taratan qablahu. Dan terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya mengangkat kedua tangannya sebelum membaca at-takbir. Jadi di sini ada tiga keadaan yang disebut oleh musonif beriringan, kemudian setelah takbir dan yang ketiga adalah sebelum dari at-takbir. Hadis ini riwayat Ibn Umar, Abdullah bin Umar, muttafaqun alaih. Al-Bukhari dan Muslim. Terkadang Nabi SAW mengangkat dulu kedua tangannya, kemudian setelah selesai Allahu Akbar. Qala rahimallahu taala wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'. Hadis ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abu Dawud dan sanatnya sahih. Dan Nabi saw beliau mengangkat kedua tangannya itu dengan membentangkan atau membuka jari jemarinya seperti ini membuka tidak menutup tidak pula sampai terbuka sampai ke belakang tidak namun ya terbuka dengan wajar mamdudatul aswabi' qala rahimallahu taala la yufarrij bainaha wa la yadhummuha ya di sini jelaskan la yufarrij bainaha wa la yadhummuha Taib. Ini lafad dari ucapan sebagian ruwat, sebagian perawi. Jadi kalimat yang ada tanda 6 tutup dan buka ini la yufarrij bainaha wa la yadumuha ini adalah ucapan dari sebagian perawi yaitu Ibnu Abi Dzi'bin wa hadha min kalami ba'd ruwat wa laysa min al hadis ini bukan termasuk dari hadis kalau yang sebelumnya itu ini masuk dalam kategori hadis, kalau yang ini bukan. Perawinya itu disebutkan Ibnu Abi Dzibin min abna sahabah. Ya, beliau termasuk dari anak keturunan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sehingga lafat ini laifar jbainaha wa laidumha adalah lafat yang mudrajah. Tayyib. Mudrajah itu adalah istilah istilah dalam ilmu hadis. Maksudnya adalah hadis suatu hadis kemudian disebutkan kalam perawi dari hadis tersebut di pertengahannya atau di awalnya atau di akhirnya digabungkan seakan-akan seperti satu hadis padahal itu bukan. Nah, dan kedudukannya itu kalau mudrajah itu termasuk dari kismi ad-dhaif termasuk dari hadis-hadis yang lemah. Namun terkadang mudrajah ini maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Secara lafad hukumnya doif, namun secara makna sahih. Karena sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh hadis-hadis yang sebelumnya. Nah. Waqala rahimallahu ta'ala Jadi la yufarrij bainaha wa la ya tidak terlalu merenggangkan dan tidak pula meng menggenggam seperti ini. Jadi kalau seorang yang salatnya seperti ini maka ini termasuk dari kesalahan. Ya sehingga harus mamdudatal asabi' wa kana yaj'aluhuma hadzwa mankibai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua mankib. Ya, mankib itu adalah tulang dari ya tulang dari dada paling atas. Nah, ini dan, dan di tengah ini kemudian sampai ke kanan dan kiri. Ya, ini tulang ini inilah mankib. Nabi SAW menjadikan angka, kedua tangannya itu mengangkatnya sejajar dengan mankibehi. Dengan kedua tulang dadanya, sejajar. Nah, sejajar ini bukan, kalau hadwa, hadwa itu sejajar. Jadi bukan menempel seperti ini, bukan. Tapi sejajar. Nah, bukan juga terlalu jauh. Ya, ini juga termasuk dari kesalahan. Karena hadwa itu bersebelahan. Nah, Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar muttafaqun alaih. Wa qala rahimahullahu taala wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhi bihima. Tanda kurung furu' udunaihi. Tutup kurung ya, kemudian udunaihi. Hadis ini diriwayatkan dari Malik Ibn Huwairith muttafaqun alaih. Jadi seluruh hadis yang disebutkan oleh musannif dalam raf'ul yadain ini seluruhnya hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Dan terkadang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya itu sampai yuhadi sejajar dengan furu udunaihi. Furu di sini yang dimaksud disebutkan dalam kamus ya, yang dimaksud dengan furu ai al-a'ali al udunain walaysa thammat al udunain Ya. Kalau diartikan secara melihat lafadznya furu, furu itu artinya cabang. Ya kan? Furu itu cabang. Mungkin kita pahami itu di bawah. Disebutkan dalam kamus itu maksudnya adalah di atas. Jadi telinga yang bagian atas. Dari atas ini sampai di sini itu adalah furu. Bukan hanya sama tuludunen, bukan hanya daun telinganya saja. Ya. Jadi Nabi SAW terkadang mengangkat kedua tangannya sejajar dengan al-aali al-udhunain, sejajar dengan kedua telinganya. Seperti ini. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, jadi dua keadaan, dada kemudian juga telinga. Ya. Wallahu taala a'lam. untuk masail dan fawaid insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Jadi insya Allah pada hari Senin, ya, Sabtu dan Ahad ada kajian daurah, kemudian juga hari Senin dan sampai hari Jumat atau Sabtu kita akan melanjutkan kajian dari sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi e, kekosongan dari dars ya karena sebagian asal tidak berangkat ya safar daurah. Jadi kita insya Allah akan isi dengan melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam biswab naktafi biadil qadar subhanakallahumma rabbana bihamdik asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik walhamdulillahi rabbil alamin.